Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, pada kesempatan bagi yang berbahagia ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia, kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan pasar akhirat. Yang nanti insya Allah setelah sholat duhur akan dilanjutkan dengan pasar dunia. Sorenya nanti pasar malam. Nanti usul sama panitia. Ada pasar akhirat, ada pasar dunia, lalu pasar malam. Ya. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kita sampaikan, saya ingin membuka pengajian kita dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira ketika Anda itu sedang merasakan kegundahan hati ketika sedang galau, itu biasanya apa yang Anda lakukan? Ketika sedang galau, ketika sedang nggak nyaman hati, biasanya apa yang Anda lakukan? Nggak pernah? Galau? Utangnya keh? Kan galau kan? Besok mikir bayar hutang dari mana? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Biasanya ngapain? Hmm? Biasanya ngapain? Mancing, ya mancing untuk menghilangkan kegalauan, keresahan, kegundahan hati, ya mancing. Yang lain? Kalau ibu-ibu biasanya akan jawab datang ke pasar, mall, sekedar nongkrong atau lihat barang barang baru. Ya kalau ada pakaian baru, oh ini lumayan. Kita tahu harganya nanti kalau punya duit beli ya. Atau yang lain biasanya kalau sedang galau hatinya ngapain? Mancing, datang ke pasar, terus ngapain? Biasanya Ben, biasanya kegalauan hati itu bisa terobati kalau kita melakukan sesuatu yang bisa menjadikan hati kita tentram kembali. Ya, macam-macam manusia ada yang suka datang ke tempat rekreasi untuk menghilangkan kegalauan. Tapi ada yang lebih baik daripada itu adalah ketika kita sedang galau hatinya, maka yang terbaik adalah mendatangi majelis pengajian. Kenapa? Karena kegalauan hati itu disebabkan karena kurangnya iman kita. Iman kita sedang drop iman kita sedang turun grafiknya. Maka agar keimanan kita bisa naik lagi grafiknya, keimanan kita bisa full kembali, tidak ada cara lain kecuali adalah kita semakin merutinkan diri mendatangi majelis majelis pengajian. Oleh sebab itu, kalau kita datang di sebuah majelis pengajian, kita akan merasakan bagaimana semangat iman yang ada di dalam diri kita. Kita memiliki seakan-akan kalau hati yang ada di dalam tubuh ini itu dipenuhi dengan keimanan, semangat. Ibarat sebuah baterai, kita habis ngecas. Kita habis habis ngecas, ya. Jadi ketika kita galau, cara yang terbaik agar kita bisa menghilangkan kegalauan hati adalah dengan menghadiri majelis majelis pengajian. Jangan suka mancing. Kalau mancing malah justru tambah galau, ya. Justru tambah tambah galau, ya. Belum lagi kalau yang dipancing nggak nggak kena-kena. Datang ke pengajian. Ya, datang ke pengajian, nanti kita akan merasakan bagaimana ya hati kita akan semakin semakin semangat. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, rahimani rahimakumullah. Satu jam mendatang insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang kita beri judul Pasar Akhirat. Sebagaimana makalah yang ada di hadapan para hadirin semuanya, maka kita akan awali dengan pengertian pasar ya karena manakala disebutkan kata pasar atau kita mendengar kata pasar maka akan mengingatkan kepada kita semuanya pada sebuah tempat. Pada sebuah tempat yang di situ dilakukan transaksi jual beli. Ada pembeli, ada penjual. Ada penjual yang ingin menukar produknya atau barang atau jasa yang dimiliki dengan uang. Dan ada pembeli yang dia ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Itu adalah apa? Pasar. Jadi ada pembeli, ada penjual. Kalau penjual dia punya produk, dia punya barang atau dia punya jasa yang ingin dia tukar dengan uang. Ya, contoh misalkan sebagaimana ma'ruf, sebagaimana kita ketahui, kita punya toko. Di toko ada banyak barang. Ya, ketika kita berada di pasar, maka barang yang ada di toko kita tujuannya adalah supaya dibeli sama pembeli. Atau punya jasa yang ingin ditukar dengan uang. Kita nggak punya barang, akan tapi kita punya jasa. Misalkan kalau di pasar, ya kita melihat di sana ada apa itu yang buat ini emas, nyepuh emas ya. Itu kan nggak ada jual beli dalam bentuk barang, akan tetapi dalam bentuk jah, jasa ya atau pembeli yang dia punya uang ingin menukar dengan barang atau menukar dengan dengan jasa. Itu adalah pasar. Itu adalah adalah pasar. Dan dalam kehidupan kita yang namanya pasar adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting dan hampir bisa dikatakan semua orang itu sangat bergantung dengan pasar dalam memenuhi kebutuhan hajatnya. Kalau kita perhatikan, manusia itu sangat bergantung dengan pasar untuk memenuhi hajat hajatnya. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan yang namanya pasar mulai dari zaman dahulu sampai sekarang itu ada. Bahkan kalau kita perhatikan dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal bahwa orang-orang Quraisy pada saat itu mereka dikenal sebagai orang-orang yang menekuni satu profesi, yaitu pedagang. Ini menunjukkan bahwa pasar pada zaman itu sudah ada. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, pun di sana sudah ada pasar, pasar tua, yang hampir rata-rata dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar apa itu? Bani Qainuqa. Ya, di sana ada pasar sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan ketika kita berbicara tentang pasar, maka bukan hanya berbicara tentang pasar tradisional semata, akan tetapi mencakup semua jenis pasar. Semua jenis pasar. Dan sebagaimana kita ketahui, agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna yang mengatur pada setiap lini titik kehidupan manusia. Kalau yang tadi kita katakan pasar adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang mana tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya tidak ada pasar, misalnya ada satu sesuatu yang terhilangkan dari manusia karena kita akan kesulitan untuk melakukan transaksi. Oleh sebab itulah agama Islam mengatur tentang aturan dan juga koridor yang berkaitan tentang masalah masalah pasar. Jadi agama Islam itu telah berbicara tentang masalah pasar ini. Dalam aturan koridor dikarenakan erat hubungannya dengan manusia. Ya, erat hubungannya dengan manusia. Insya Allah nanti pada sesi yang kedua akan dijelaskan bagaimana aturan yang terangkum dalam bingkai bingkai syariat. Dan di antara sekian banyak pasar, di antara sekian bas, banyak pasar yang kita temui, ada istilah-istilah yang familiar di telinga kita. Banyak kita jumpai ada istilah pasar tradisional. Ada pasar tradisional. Ini biasanya pasar yang di situ apa? Menjual ya sesuatu yang memang sifatnya tradisi ada di masyarakat masyarakat tersebut. Ya, berbeda antara pasar tradisional yang ada di Purbalingga dengan yang ada di daerah Magelang atau daerah Jogja dan seterusnya. Ini pasar tradisional. Kemudian di sana juga kita mengenal istilah pasar modern. Pasar modern lebih identik dengan pasar swalayan atau mall yang biasanya kita lebih senang untuk datang ke pasar yang modern ini daripada ke pasar tradisional. Kenapa? Lebih bersih, lebih higienis, ya. Atau bisa kita nongkrong di sana ya. Kalau di pasar tradisional kan ya sudah sempit, kemudian apa? Bau kayak gitu ya. Kemudian di sana juga ada istilah pasar induk. Ada pasar pasar induk. Pasar induk itu apa? Hmm? Pasar apa? Ya pasar induk itu adalah pasar grosir. Ya pasar induk itu biasanya istilahnya adalah untuk sebuah pasar utama yang ada di kota besar. Yang fungsinya adalah sebagai penyalur kebutuhan barang ke, pasar-pasar yang lain. Sama seperti tadi dikatakan pasar pasar grosir. Kemudian di sana ada pasar kaget. Ada pasar pasar kaget. Ya, pasar kaget itu biasanya adalah pasar apa? Yang biasa ada ketika ada acara-acara tertentu. Ya, ada momen tertentu, ada perayaan atau keramaian keramaian tertentu. Atau kita kenal juga istilah pasar apung. Pasar apa? Pasar apung, yaitu pasar tradisional yang antara penjual dan pembelinya itu berada di atas perahu. Itu ada di mana? Kalau di Indonesia di mana? Itu di di mana? Di daerah Banjarmasin, ya di sungai, di sungai Barito, ya. Itu ada. Kemudian ada pasar bebas. Ya, ada pasar pasar bebas, yaitu pasar yang lebih mengedepankan kompetisi kompetisi bebas. Kemudian ada pasar malam. Ya, pasar malam itu biasanya pasar yang ada cuma pada malam malam hari. Ya, ketika ada sebuah pertunjukan atau yang lainnya. Ya, ketika ada pertunjukan atau yang lainnya. Itu istilah-istilah pasar yang familiar di telinga kita. Namun, kalau kita perhatikan, di sana ada satu pasar yang luput dari pandangan kita. Di sana ada satu pasar yang luput dari pandangan kita, yaitu pasar akhirat. Yaitu pasar akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam pasar dunia itu ada batas waktu. Ya, ada pasar yang 24 jam, ada pasar yang cuma pagi hari dan tadi kita jelaskan ada pasar yang cuma pada malam hari. Ya, pasar malam ada pasar kaget, kemudian tadi ada pasar uh, modern dan seterusnya. Demikian pula dalam pasar akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu membuka selebar-lebarnya. Allah Subhanahu wa taala membuka pasar akhirat itu seluas-luasnya tanpa ada waktu. Ada batasan-batasan waktu. Dan kalau kita perhatikan bentuknya pun beragam. Bentuk pasar akhirat juga beragam. Ya, ada pasar yang dibuka sepanjang tahun. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada pasar kaget dalam tanda kutip Ya. Kemudian ada pasar malam yang nanti insya Allah kita akan jelaskan. Ini semuanya Allah SWT sediakan bagi kita sebagai sarana untuk bertransaksi. Sebagai sarana untuk bertransaksi. Sebagaimana kita ketahui, pasar dunia itu biasanya terkadang ramai pengunjungnya, juga terkadang sepi. Ya, pun demikian dalam masalah pasar akhirat. Kadang turun naik grafiknya. Ya, terkadang ramai pengunjungnya, terkadang bahkan tidak ada yang mau mendatangi. Ya, ini suatu yang bisa dikatakan sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, dari sini berarti kita bisa memahami bahwa di sana ada pasar akhirat yang Allah SWT buka bagi kita semuanya selebar-lebarnya agar nantinya kita bisa mengambil keuntungan dunia dan juga keuntungan keuntungan akhirat. Dimana kalau kita perhatikan dari sekian banyak syariat yang Allah swt wajibkan kepada kita itu mengandung dua keuntungan. Ada keuntungan dunia, ada keuntungan akhirat. Ada keuntungan duniawi, ada keuntungan ukrawi. Yang biasanya kita ketika hidup di dunia ini sering menjadikan tolak ukur sebuah keberhasilan itu ketika mendapatkan keuntungan duniawi. Biasanya seperti itu, ya. Orang dikatakan sukses ketika sudah sukses dari segi duni duniawi, ya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa dari sekian banyak syariat yang Allah SWT wajibkan kepada kita itu banyak. Di situ mengandung keuntungan duniawi sebelum keuntungan ukhrawi. Kita ambil contoh, misalkan adanya syariat mengerjakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ketika kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan, maka di sana banyak keuntungan yang bisa kita raih dari satu sisi keuntungan duniawi, dari satu sisi yang lain adalah keuntungan ukhrawi. Keuntungan duniawi dari segi apa? Dari segi apa? Saya bertanya. Siapa yang paling berharap kalau sepanjang tahun itu jadikan sebagai bulan Ramadan? Siapa? Para pedagang. Kenapa? Karena kalau berdagang pada bulan Ramadan itu mengambil ya dapat untung luar luar biasa ya. Bila mana ya perlu kalau sepanjang tahun itu bulan bulan Ramadan. Makanya ada istilah apa? Kalau mau lebaran perbekan ya perbekan ya ini menunjukkan bahwa setiap syariat yang ada dalam agama Islam itu mengandung keuntungan ukhrawi ah dari sinilah kita bisa mulai masuk pada materi yang akan kita sampaikan berkaitan dengan masalah pasar akhirat apa yang dimaksud dengan pasar akhirat yang dimaksud dengan pasar akhirat yaitu tempat atau media untuk bertransaksi jual beli antara pihak pertama antara pihak pertama selaku pencipta yaitu Allah Swt dengan pihak kedua sebagai hambanya. Sebagaimana kita ketahui yang namanya dalam transaksi jual beli itu ada berapa unsur? Ada berapa unsur? Jenengan kalau melakukan transaksi jual beli ada pembeli, ada penjual. Lalu ada apanya? Ada barang. Ada ada barang, ya. Dan yang dimaksud di dalam pasar akhirat ini adalah transaksi yang kita lakukan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 111. Ayat 111. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari orang-orang yang beriman harta dan jiwa mereka dengan surga. Ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya yang beriman. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu membeli jiwa dan juga harta dari orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman bukan orang muslim? Kita tahu di dalam tingkatan beragama itu ada tiga tingkatan. Yang pertama apa? Islam yang pelakunya adalah apa? Muslim. Kemudian yang kedua, iman yang pelakunya mukmin. Kemudian yang ketiga, ihsan yang pelakunya adalah muhsin. Ini tiga tingkatan bagi orang yang sedang meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa diistilahkan tiga tingkatan dalam ketakwaan. Muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan juga harta mereka. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa tidak kepada orang-orang yang muslim? Kenapa? Kok tidak dikatakan di sini sesungguhnya Allah Swt akan membeli dari orang-orang yang muslim, orang-orang yang beragama Islam, jiwa dan juga harta mereka dengan surga. Kenapa jawabannya? Hmm? Kurang jelas pertanyaannya? Nggak ada hadiah, Pak Panitia? Ya? Hadiahnya nanti mampir ada kupon pasar. Apa? Jawabannya apa? Karena orang muslim itu belum tentu belum tentu mukmin. Akan tapi mukmin sudah pasti muslim. Contoh, bukankah kita banyak melihat ada orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi sholat nggak? Nggak sholat. Ada orang yang mengaku Muslim, akan tapi nggak mau mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berimanlah yang mau mengorbankan jiwa dan juga raganya serta hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala itu hanya menyebutkan secara spesifik kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari orang-orang yang beriman harta dan juga jiwa mereka dengan apa? Dengan surga. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala ketika membeli ketika membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan juga harta yang telah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala alat pembayarannya itu adalah dengan dengan apa? Dengan surga. Karena sebagaimana tadi saya katakan bahwa dalam transaksi jual beli itu ada tiga unsur. Ada pembeli, ada penjual. Ada pembeli, ada penjual. Di sini pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Penjualnya adalah orang yang beriman. Ya, betul? alat tukarnya adalah apa? Surga. Ya. Ada penjual, ada pembeli, ada alat tukar. Biasanya dalam transaksi jual beli itu ada tiga unsur tadi. Nah, di sini Allah SWT menyebutkan bahwa alat jual belinya atau alat yang digunakan untuk menukar barang yaitu dengan surga. Ini menunjukkan bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman bersama Allah Swt adalah sebuah keuntungan, sebuah perniagaan yang tidak mendatangkan kerugian sama sama sekali. Ini yang dinamakan dengan perniagaan yang senantiasa membawa membawa keuntungan. Ini yang pertama. Di dalam ayat yang lain, Allah SWT juga menyebutkan menanyakan kepada kita semuanya atau memberikan sebuah anjuran kepada kita semuanya untuk melakukan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa yang pedih kelak pada hari kiamat. Di dalam surat As-Saff ayat 10, Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Seperti tadi saya katakan bahwa hanya orang-orang yang beriman yang dirinya mau diperintah dan mau di, dilarang. Karena tadi kalau yang dipanggil adalah orang-orang yang muslim, mereka biasanya enggan. Ada yang enggan, ada yang melakukan. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan atau menjelaskan pada firman Allah Swt yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, maka beliau mengatakan tolong perhatikan secara baik-baik, dengarkan secara baik-baik. Karena ketika ada panggilan dari Allah wahai orang-orang yang beriman, maka ada kalanya sebuah perintah yang ingin diperintahkan sama Allah atau ada sebuah larangan yang ingin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mau diperintah dan orang yang mau dilarang adalah orang-orang yang beriman. Di sini Allah SWT mengatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah kalian aku beri kabar tentang sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Ini juga menunjukkan bahwa di sana ada yang namanya pasar akhirat sebuah perniagaan, sebuah tempat, sebuah media yang bisa kita lakukan sebagai media transaksi jual beli bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya orang-orang yang rela menjual dirinya karena mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharap keridhoannya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 207, Allah SWT mengatakan, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Di antara manusia ada orang yang rela mengorbankan dirinya, menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibtigha'a mardatillah. Dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang rela mengorbankan jiwanya, rela mengorbankan hartanya untuk tegaknya kalimatullah, untuk tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka muka bumi ini. Dan sebagaimana tadi kita katakan bahwa ketika orang sudah menjual dirinya, mengikrarkan dirinya untuk menjual dirinya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah adalah surga. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulan daripada pasar akhirat sebagaimana di dunia ini kita ketahui banyak kita jumpai pasar ya, tempat orang untuk mengkais rezeki, melakukan transaksi jual beli pun demikian dengan akhirat. Ada pasar sebagai tempat transaksi untuk sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi. Mengapa demikian? Karena harga yang dibanderol oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adalah surga. Dan Allah SWT menyebutkan dalam sebuah hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah SWT mengatakan a'adatu li ibadiyas salihin. Allah berfirman, aku persiapkan bagi kalangan hambaku yang saleh mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Aku persiapkan bagi kalangan hambaku yang saleh apa yang belum pernah terlihat, apa yang belum pernah terdengar, dan apa yang belum terlintas dalam benak manusia. Yaitu sebuah kenikmatan yang ada di dalam sur surga. Saya tanya, di surga ada nggak yang namanya rambutan? Ada nggak? Ada. Kemudian ada durian nggak? ada duren. Sama nggak rasanya? Rasanya sama? Kalau sama apa bedanya dengan di dunia ini? Ya. Jadi ada sesuatu yang sama, sifatnya akan tetapi nanti rupanya dan seterusnya itu tidak sama dengan apa yang ada di ada di dunia. Sampai ada sebuah guyonan, ya, ada dua orang mantan preman. Yang satu sudah tobat, yang satu satu belum. Yang sudah tobat, ketika tem, bertemu dengan temannya yang belum tobat, itu mengatakan, bro, kita tobat aja bro. Ngapain kita minum-minuman di dunia? Itu dosa. Kalau kita mau minum, nanti di surga. Kalau mau minum nanti di di surga. Ada nggak minuman keras di sana? Ada, tapi tidak me, tidak memabukkan, ya, tidak memabukkan. Jadi Allah SWT menyiapkan kepada orang-orang yang beriman sesuatu yang belum pernah terlihat oleh pandangan mata, belum pernah terdengar oleh telinga kita, dan belum pernah terlintas di dalam benak manu, manusia. Sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam surat as sajdah ayat 17. Allah mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti kelak pada saat orang masuk ke dalam surga. Kenikmatan yang luar biasa, yang indah dipandang mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka mereka kerjakan. Yang mana Allah SWT seringkali menggambarkan kenikmatan surga itu dengan ya sering di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan tajri min tahti hal anhar yang mengalir di bawahnya sungai sungai-sungai. Apa hubungannya sebuah kenikmatan di surga dengan air yang mengalir? Apa? Jenengan pernah mencoba untuk ya merenungi atau mentadaburi apa sih nikmatnya ada sungai yang mengalir di bawah-bawah di bawah surga? Apa jawabannya? Bukankah kalau kita hidup di dunia ini dekat dengan sungai, itu kan kewedian apa? Mau kebanjiran. Kok di surga disebutkan mengalir di bawahnya sung sungai? Kenapa? Hah? Ben gampang wene ngangsu? Atau kenapa? Kita tahu bahwa sebuah kenikmatan itu akan semakin sempurna apabila kenikmatan tersebut bisa kita rasakan secara fisik dan secara batin. Bukankah orang ada yang dari segi materi luar biasa banyaknya? Akan tetapi belum tentu dari segi batinnya merasakan kebahagiaan dari materi yang dia miliki. Kan sekarang ada orang kaya akan tetapi belum tentu bahagia. Lalu apa korelasinya dengan kenikmatan di surga yang mengalir di bawahnya sungai? Karena kalau kita sudah memiliki segalanya, di surga memiliki segalanya. Lalu ditambah dengan kenikmatan kesejukan yang bisa menenteramkan hati kita. Biasanya orang kalau lagi seperti tadi galau, cari tempat rekreasi yang di situ ada suara gemercik air. Makanya senang mancing kan ya tadi. <laughs> Karena apa? Menjadi tenang, menjadi ten tenteram. Itu fungsinya. Dengan kita mendengar ya gemercik air, ya suara air yang mengalir, itu akan semakin menambah kenikmatan yang ada di dalam di dalam hati kita. Ya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan transaksi atau yang dimaksud dengan pasar pasar akhirat, yaitu sebuah tempat, sebuah media yang bisa kita lakukan sebagai sarana bertransaksi bersama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kita ketahui ya, sebagaimana kita ketahui yang namanya orang ketika ingin melakukan bisnis, melakukan transaksi jual beli itu harus memiliki mo modal. Harus memiliki mo modal, ya. Kita tahu bahwa setiap pedagang, setiap pedagang dan para pelaku pelaku bisnis itu pasti paham betul yang satu ini. Bahwa ketika kita ingin terjun dalam dunia bisnis sebagai seorang pedagang, tentunya kita membutuhkan yang namanya mo modal. Kita butuh yang namanya modal. Dan modal yang kita butuhkan bisa dalam bentuk materi, kita punya uang, atau kecakapan di dalam melihat peluang sebuah bisnis. Kecakapan dalam melihat peluang peluang bisnis. Dari segi materi kita nggak punya, akan tapi kita pandai memanfaatkan peluang yang ada. Kita nggak punya modal, akan tapi kita punya kepandaian. Ya, makanya kalau kita berada di pasar, kita melihat ada orang-orang dari segi materi nggak punya. Akan tapi dia terjun dalam dunia bisnis. Itu biasanya sebagai apa? Calo. <laughs> sebagai calo, ya. Dari segi materi enggak. Akan tapi dari segi kebandian, olah kata, kemudian apalagi melihat peluang dan seterusnya dia bisa. Makanya di dalam ajaran agama Islam, orang berjual beli, orang bertransaksi ketika sebagai seorang pedagang ingin menggeluti profesi pedagang itu nggak harus melulu punya modal dalam bentuk materi, akan tapi bisa dalam bentuk kecakapan, kepandaian, punya ilmu, melihat peluang yang peluang yang ada. Pun demikian dalam masalah ketika kita telah memutuskan untuk melakukan perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala maka kita membutuhkan modal utama. Kita membutuhkan modal modal utama. Dan kalau kita mau klasifikasikan, kalau kita mau bagi dari sekian banyak modal yang harus kita miliki ketika kita ingin bertransaksi bersama Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita kerucutkan ada dua. Kita kerucutkan ada ada dua. Ada yang bentuknya modal tersebut setiap orang itu mempunyai. Ada yang sifatnya masing-masing daripada kita mempunyai modal tersebut. Dan ada modal yang harus kita cari. Ada modal yang bentuknya kita diberi oleh Allah SWT Semuanya sama, ya, punya punya peluang yang sama karena modalnya sama. Kemudian ada yang harus kita cari. Apa itu? Yang pertama adalah umur, kemudian yang kedua adalah apa? ilmu. Ini modal utama bagi orang yang ingin melakukan transaksi jual beli bersama Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah modal utama bagi manusia. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan kita hidup di dunia ini itu tidak lain adalah rangkaian dari hari-hari yang ditumpuk. Kita hidup di dunia ini tidak lain adalah mengisi rangkaian hari-hari yang ditumpuk. Yang hakikatnya semakin bertambah berarti semakin menyusut modal yang kita miliki. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh seorang imam besar pada masanya bernama Imam Hasan Basri. Beliau memberikan sebuah petua kepada kita semuanya. Beliau mengatakan innama anta ayyamun majmu'ah. Kullama madha yaumun madha ba'duka. Kata beliau, engkau adalah rangkaian dari hari-hari yang ditumpuk. Sekali hari itu telah lewat, maka hakikatnya engkau telah kehilangan jatah umur. Ini kalau kita sadar, sadari bahwa semakin orang bertambah usianya berarti semakin dekat Dekat apa nih? Nyuwun sewu pacule. Ya. Semakin bertambah usia kita berarti semakin sedikit model yang kita milih miliki. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui bahwa yang namanya usia, yang namanya umur adalah modal utama bagi kita semuanya untuk melakukan transaksi bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bagi orang yang cerdas, dia akan memanfaatkan betul setiap momen kehidupan yang dia uh, jalani. Setiap aktivitas yang dia lakukan, maka dia akan jadikan sebagai salah satu sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, umur umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu nggak panjang. Tidak seperti umat pada zaman zaman dahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'marul umati ma bayna sitina wa sab'in." Kisaran umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau sekarang kita umurnya sudah pira 50 tahun, berarti tinggal 6, 5, 10 tahun. Ketika usia kita sudah 60 tahun, berarti dari Nyun sewu nunggu, ya. Itu kisaran umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqalluhum ma yujawizu dhalik. Dan sangat sedikit yang melampaui usia usia tersebut. Artinya usianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 60-70 dan sangat sedikit yang melampaui 70 70 tahun. Ya, berarti dari sinilah penting bagi kita semuanya untuk bisa memanfaatkan modal utama yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, Allah SWT seringkali mengingatkan kepada kita dalam banyak ayat. Pentingnya sebuah um, umur. Allah SWT merekam bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang merugi pada hari kiamat yang mereka masuk ke dalam neraka. Di dalam surat Fatir ayat 37. Allah SWT menyebutkan wahum yastarikhuna fi wahum yastarikhuna fiha. Orang-orang yang merugi ketika di dunia tidak mau memanfaatkan umurnya untuk amal soleh, maka mereka berteriak ketika dimasukkan di dalam neraka dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Mereka mengatakan, Ya Allah, keluarkan kami. Niscaya kami akan melakukan amal kebaikan tidak seperti apa yang dahulu kami lakukan. Ini angan-angan orang yang masuk ke dalam neraka. Mereka memohon kepada Allah SWT supaya dikeluarkan oleh Allah. Supaya bisa melakukan amal yang tidak sama seperti yang dahulu dia dia lakukan. Akan tetapi itu sudah terlambat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan awwalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Telah kami beri umur yang cukup bagi kalian untuk berpikir, untuk bisa memikirkan apa yang ada di dunia ini. Makanya orang kalau sudah semakin sepuh seharusnya itu semakin dalam bisa memahami orientasi dan bisa memahami tujuan tujuan hidup. Karena adanya alam semesta ini, adanya kehidupan ini, tidak lain adalah supaya orang itu bisa memikirkan apa tujuan dia hidup di, dunia. Makanya di sini Allah SWT mencela orang-orang yang telah diberi umur yang cukup, akan akan tetapi tidak mau memikirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apakah tidak ada orang-orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Adanya ustadz, adanya kiai, adanya rasul, adanya Al-Qur'an, adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya orang yang memberikan nasihat, adanya ceramah, adanya pengajian, adanya majalah dan seterusnya." Ini sebagai bentuk peringatan bagi kita semuanya agar kita bisa Ingat bahwa umur yang Allah berikan kepada kita adalah modal utama yang bisa kita jadikan sebagai sebagai apa? Sebagai modal agar kita bisa meraih keuntungan kelak pada hari hari kiamat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau <clears throat> di mana beliau menganjurkan kepada kita kalau umur yang kita miliki agar bisa kita investasikan dalam proyek kebaikan. Umur yang Allah SWT berikan kepada kita seharusnya kita gunakan untuk investasi atau kita investasikan dalam proyek proyek kebaikan. Sebagaimana kalau kita punya uang, kita punya uang banyak. Biasanya yang pertama kali terpikirkan dalam benak kita adalah bagaimana supaya uang yang kita miliki itu bisa ber, berkembang. Kita investasikan dalam jual beli, dalam apa biasanya? Jenengan kalau punya uang untuk apa? Misalkan pulang ke pengajian, pulang pengajian, jenengan dapat rezeki nomplok Tahu-tahu ada orang yang ngasih berapa? 100 juta. Siapa sengar apa? Taruhlah seperti itu. Taruhlah seperti itu. Kira-kira uang 100 juta itu untuk apa? Beli tanah. Biasanya orang kalau nggak biasa pegang duit banyak itu malah bi bingung. Mending orang ada duit. Amin. Ya. Jadi ketika kita punya uang, biasanya yang kita pikirkan adalah bagaimana uang kita itu bisa ber, berkembang. Dan di dalam masalah umur ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, menganjurkan kepada kita, Bo'iyao. Oh. Umur yang Allah SWT berikan kepada kita diinvestasikan dalam proyek proyek kebaikan. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ikhtanim khamsan qabla khamsin." manfaatkan lima peluang sebelum datang lima yang mengiringinya atau lima perkara yang lainnya. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima peluang sebelum datang yang lainnya. Yang pertama adalah sababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang masa tua. Karena masa muda adalah masa yang produktif sehingga ketika kita bisa memanfaatkan masa muda kita, maka nanti ketika kita sudah sampai pada usia tua, kita sudah memiliki tabungan yang cukup. Jangan maaf seperti sebagian orang. Ketika masa muda digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, giliran sudah tua kepinginnya untuk ibadah, ibadah. Tidak salah. Itu baik, akan tetapi ada sisi ke kekurangan. Ketika muda kita masih bisa jelas Ketika membaca Al-Quran, giliran sudah sepuh, karena giginya sudah tanggal, untuk ngomong sin be, metune apa? <laughs> ya nggak jelas ketika kita membaca Al-Quran. ketika kita ingin sholat, cuma lama sedikit, boyoke, kambuh. Ya, jadi manfaatkan masa muda sebelum datangnya masa masa tua. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Waktu di mana kita sehat sebelum datangnya sah, sakit. Karena ketika kita sakit, kita nggak bisa maksimal di dalam ibadah. ibadah. Ya, coba jenengan terkena sakit gigi. Ya, sakit gigi digunakan untuk baca Quran. Kira-kira gimana? Ya, kepenak malam hari. <laughs> ya, jadi beda. Manfaatkan sehat. Ketika kita sehat, kita gunakan untuk ibadah kita manfaatkan peluang agar nantinya ketika kita sakit kita sudah memiliki tabungan tabungan yang cukup. Kemudian yang ketiga wahina aka qabla faqrika. Ketika kita kaya sebelum datangnya mis miskin. Karena sebagaimana kita ketahui yang namanya roda itu pasti berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di di bawah. Ada kalanya kita kaya, ada kalanya kita kita miskin. Kita manfaatkan. Tatkala kita punya harta, kita manfaatkan untuk sesuatu yang sesuatu yang baik. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabla suhlika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Ketika kita memiliki waktu luang, kita manfaatkan untuk sesuatu yang membawa manfaat perbaikan diri atau untuk ibadah atau sesuatu yang bermanfaat sebelum datangnya waktu waktu sibuk. Soalnya kalau sudah sibuk sudah kita akan kesulitan melakukan apa yang bisa kita lakukan ketika waktu waktu luang. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW alaihi wasallam wahayatika qabla mautika. Mati sebelum datang atau hidup sebelum datang kematian. Ya, ini lima perkara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa investasikan dalam perkara-perkara yang perkara-perkara yang baik. Ini modal yang pertama. Apa itu? Umur. Jadi umur yang kita miliki, waktu yang kita miliki adalah modal utama bagi orang yang mau bertransaksi bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu. Bahwa kepandaian memanfaatkan peluang adalah sebuah modal utama bagi pecinta akhirat. Bagi para pencinta akhirat. Kenapa demikian? Karena ilmu merupakan sarana terpenting untuk bisa meraih kesuksesan dalam perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa terlihat pada beberapa kaidah yang diberikan oleh para ulama sebagai standar mutu ibadah yang menghasilkan keuntungan ukhrawi yang banyak. Ada beberapa kaidah yang diberikan oleh para ulama sebagai standar mutu ibadah yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan ukhrawi yang banyak. Ya, kita di sini menyebutkan ada tiga, kurang-kurangnya ada ada tiga yang nanti mengerucut kepada masalah ilmu, pada masalah masalah ilmu. Jadi ilmu di dalam perniagaan bersama Allah adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan transaksi bersama Allah. Tanpa ilmu mustahil kita mendapatkan keuntungan atau bisa jadi malah kita rugi. Sebagaimana kita ketahui dalam dunia bisnis orang yang nggak bisa ya tidak memiliki ilmu tentang menjalankan bisnisnya yang akan didapat untung atau rugi? Hmm? Jenengan nggak tahu spesifik apa spesifik burung. Kemudian jenengan terjun pada bisnis burung. Kira-kira gimana? Dilombone, Mbok? Ya. Ditipu, rugi, ya. Demikian pula dalam masalah orang yang ingin melakukan transaksi bersama Allah Subhanahu wa taala harus memiliki ilmu. Maka di sini ada beberapa kaidah yang bisa memperjelas kepada kita pentingnya ilmu. Yang pertama, bahwa ibadah yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar pahalanya dibanding dengan ibadah yang dilakukan akan tapi tidak sesuai dengan ajarannya. Kita ulangi. Ibadah yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar pahalanya dibanding dengan yang tidak sesuai dengan ajarannya. Contoh, antara dua orang yang berzikir setelah sholat. Yang pertama si A, ketika sehabis sholat itu berzikir, membaca tahmid 33 kali, tasbih 33 kali, takbir 33 kali. Lalu si B membaca zikirnya Tiga ribu kali untuk tahmidnya, takbirnya tiga ribu kali, tasbihnya tiga ribu kali. Subhanallah itu ping telung ibu. Ya, tiga ribu kali. Alhamdulillahnya tiga ribu kali. Kemudian Allahu Akbarnya tiga ribu kali. Endi sing apik? Sing telung bulu telu atau ping telung ibu? Mana yang lebih utama? Yang 33 atau 3000? Tiga ribu kan apik akeh. Ya, ngasih boyok kan kan ya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang tiga puluh tiga kali. Kenapa demikian? Karena yang tiga puluh tiga kali itu sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tiga ribu kali itu adalah hasil kreasi kita sendiri. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beribadah dengan ilmu itu bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada di hadapannya. Dan dia akan memilih mana ibadah-ibadah yang sesuai dengan ajaran Nabi dan mana ibadah yang tidak ada ajarannya dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia akan berusaha untuk melakukan mengerjakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Nabi. Karena ini yang akan menghasilkan keuntungan yang yang banyak. Bukan cuma memburu apike. Ya, bukan cuma memburu banyak banyaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang dikerjakan bertepatan dengan momen yang mulia itu lebih besar pahalanya dibanding dengan waktu biasa. Apa? Ibadah yang dikerjakan bertepatan dengan momen yang mulia itu lebih besar pahalanya dibanding dengan waktu biasa. Kita mengetahui Allah SWT menyiapkan momen-momen istimewa bagi kita semuanya agar kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Contoh misalkan, orang yang beribadah secara sungguh-sungguh di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada orang yang beribadah pada hari hari biasa. Ya. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ilmu inilah yang akan menjadikan kita bisa memanfaatkan mana momen yang mulia, mana waktu biasa. Ya, supaya kita itu tidak capek-capek melakukan sebuah ibadah akan tetapi dari segi pahala tidak banyak walaupun itu tidak tidak tercela bahkan bagus akan tetapi dengan ilmu inilah kita bisa memanfaatkan setiap momen yang Allah SWT siapkan kepada kita semuanya untuk bisa meraih keuntungan du eh, ukhrawi. Ini yang keberapa? Yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga. Ibadah yang yang bisa menular kepada orang lain itu lebih besar pahalanya dibanding yang manfaatnya untuk diri sendiri. Ibadah yang manfaatnya bisa menular kepada orang lain itu lebih besar pahalanya dibanding dengan ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya apa? Ilmu. Contohnya adalah il ilmu. Ketika kita punya ilmu, dan kita amalkan ilmu tersebut, lalu kita tularkan kepada orang lain, maka ibadah tersebut menjadi sebuah perniagaan bersama Allah yang menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Ya. Atau misalkan orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan mendalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya akan ia dapatkan sama seperti pelakunya. Hanya sekedar menginformasikan pengajian misalkan. Ayo besok kita ngaji. Atau misalkan kita mengajak orang untuk sholat berjamaah. Lalu orang tersebut menghadiri pengajian atau ikut serta mengerjakan sholat berjamaah maka kita akan mendapatkan pahala sama persis seperti orang yang kita ajak. Ini yang namakan dengan apa? Multi level. Multi level apa? Pahala. Ya, sebagaimana di dunia ada multi level marketing, ada pula multi level pahala. Jadi kita bisa meraih pahala, mendapatkan poin pahala dari orang-orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan. Semakin banyak yang kita ajak berarti semakin banyak pahala yang kita kerjakan. Ini keuntungan yang tidak akan pernah merugi yang kita dapat. Ini perniagaan yang tidak akan pernah merugi yang akan kita kita dapat. Ini tiga ya kaidah yang semuanya mengerucut kepada kita semuanya untuk menjelaskan bahwa ilmu adalah modal utama bagi orang yang ingin melakukan transaksi jual beli bersama Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya kita hidup di dunia ini seringkali terabaikan dengan kesibukan-kesibukan dunia. Makanya orang itu baru sadar ketika modalnya sudah habis. Dan jatah kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT itu sudah sudah diambil. Maka pada saat itulah orang baru sadar, oh iya ternyata kehidupan yang ada di dunia ini adalah sebagai sarana semata. Karena di sana ada kehidupan yang hakiki. Oleh sebab itu jangan jadikan atau jangan sampai kita lalai pada kehidupan kehidupan dunia. Karena seringkali kita menjadikan standar keberhasilan orang hidup di dunia ini itu seringkali diukur manakala orang itu sudah berhasil atau sering diistilahkan orang sudah jadi orang. Ketika orang tersebut sudah sukses dengan harta, mendapatkan harta, mendapatkan apa? Tahta, kemudian wanita, kemudian apa lagi? Sering diistilahkan apa? Avanza, Ya, ada harta, ada tahta, ada wanita, ada avansa, ya. Orang seringkali menjadikan tolak ukur keberhasilan di dunia ini itu dengan dengan keberhasilan tadi. Sehingga apa? Orang itu akan sibuk untuk mengejar mencapai tolak ukur yang diberikan oleh manusia tersebut. Sehingga ujungnya akan mengakibatkan orang akan lalai tujuan utama hidup di di dunia ini. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kapan sebuah masa itu menjadikan tolak ukur sebuah keberhasilan pada sebuah perkara tertentu, maka orang tersebut akan mengejar dan akan menjadikan tolak ukur pada keberhasilan tersebut. Kita ambil contoh. Ketika pada suatu masa bahwa keberhasilan itu ada pada ukurannya ketika sudah menjadi artis terkenal. Maka manusia akan berduyun-duyun berlomba untuk berusaha menjadi artis terkenal. Ketika pada sebuah masa tolak ukuran keberhasilan orang itu diukur dari ketika sudah sampai pada jabatan tertinggi, maka orang akan berusaha untuk mengejar jabatan tersebut. Ketika tolak ukur manusia pada sebuah keberhasilan itu pada bintang pemain sepak bola terkenal, maka orang akan berusaha menyekolahkan anaknya untuk menj bisa menjadi pemain pemain bola dan seterusnya. Makanya tolak ukur yang semacam ini tidak akan pernah habis, tidak ada tidak ada tidak ada habisnya. Makanya Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya, Jangan sampai kita lalai dengan kehidupan kehidupan dunia. Allah SWT mengingatkan mal hayatud dunya illa mataul hurur. Bahwa kehidupan dunia ini tidak lain adalah sesuatu kesenangan yang menipu. Ya kita senang hidup di dunia dengan keluarga, dengan jabatan, dengan harta dan seterusnya. Akan tetapi kesenangan, kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini akan berakhir. Akan akan berakhir. Karena memang Allah SWT jadikan kebahagiaan di dunia ini sesuatu yang tidak langgeng. Ada kebahagiaan yang langgeng, yaitu ketika di akhir, di akhirat. Makanya jangan sampai kita lalai dengan kesibukan kesibukan dunia. Allah SWT menyebutkan, Ya ayuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat mengingat Allah. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu ada sebuah konsep yang sangat bagus. Yaitu kita bisa membagi ada saatnya kita ingat kepada Allah dan ada saatnya kita bersama keluarga. Ada saatnya kita bersenang-senang dan ada saatnya kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita rekreasi, ada saatnya kita menghadiri sholat berjamaah. Ini adalah konsep yang diberikan oleh ajaran agama agama Islam. Yaitu jangan sampai kita lalai, cuma hidup di dunia ini seakan-akan. Kita sibuk dengan apa yang kita geluti, profesi dunia yang kita geluti sebagai pedagang, sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang pejabat atau sebagai seorang apa? kepala rumah tangga atau yang lainnya. Ya, jangan sampai itu melalaikan kehidupan akhirat. <clears throat> Kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai salah satu ladang untuk sampai kepada kebahagiaan di akhir di akhirat, ya. Itu sebuah perkara yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita lalai dengan kehidupan kehidupan akhirat nanti atau kehidupan kehidupan dunia. Ah sekarang kita masuk pada perniagaan yang tidak pernah merugi. Perniagaan yang tidak pernah merugi. Perlu kita ketahui sebagaimana tadi kita sebutkan ya, ketika di pasar dunia ini kita banyak temui istilah-istilah dari pasar-pasar yang ada pun demikian pada pasar akhirat. Kita akan menjumpai di sana ada beberapa pasar yang bisa kita tanam dan kita bisa menabur benih-benih pahala. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat As-Saff ayat 100, eh, ayat 10 sampai 12. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yang pertama bisa kita sederhanakan bahwa pasar akhirat itu ada istilahnya pasar iman dan juga pasar pasar jihad sebagaimana yang kita tulis di makalah di mana Allah SWT menyebutkan, Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian, aku kabarkan pada sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Dan juga beriman kepada Rasulnya. Lalu engkau berjuang meninggikan kalimat Allah SWT berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan juga jiwamu. Berarti ini menunjukkan kepada kita ada istilah pasar iman dan juga pasar pasar akhirat atau pasar pasar jihad. Dan kalau kita berbicara tentang iman, maka pengertian yang paling lengkap adalah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jawaban beliau kepada malaikat Jibril dalam hadis riwayat Imam Muslim. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mal iman, apa yang dimaksud dengan iman wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan al imanu antu mina billahi wa rasulihi wa malaikatihi antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iman adalah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini makna im, iman. Jadi orang yang beriman itu lebih mengarah kepada sebuah kepercayaan keyakinan yang ada di dalam hati. Memperbaiki hati. Yaitu kita tumbuhkan keimanan kita adanya Allah. Kita tumbuhkan keimanan adanya malaikat. Kita tumbuhkan keimanan bahwa kitab suci itu adalah firmannya Allah swt Kemudian kita tumbuhkan keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhir dan keimanan kepada takdir yang baik maupun yang yang buruk. Yang mana kalau kita perhatikan yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari efek sebetulnya, dari efek orang yang ber, beriman. Makanya sering kita mendapati, menjumpai adanya keterkaitan sebuah perilaku di dunia dengan keimanan seseorang kepada Allah dan hari hari akhir. Contoh misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yukrim jarohu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Apa korelasi antara memuliakan tetangga dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Apa? Apa hubungannya? Jenengan suka memuliakan tetangga? Atau sering dijadikan batir satru? Jenengan punya tetangga kan? Seringnya akur apa seringnya padu? Sing bener. <laughs> Akur nggih? Akur, alhamdulillah. Kalau akur. Ah, sekarang apa? Hubungannya antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tetangga. Ini karena nggak ada hadiahnya mana Pak Panitia jadi kurang semangat. Apa? Ayo, Yang bisa jawab ada hadiah insyaallah nanti. Hadiahnya sudah di hadapan jenengan itu ada snack. Apa hubungannya? Hmm? Gak ada? Ada lah insyaallah ada yang tahu. Sering mendengar kok. Apa kira-kira? Hubungannya apa? Antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tetangga. Ini kan ada kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Hmm? Nggak ada yang bisa ini? Insya Allah ada. Atau malu-malu. Tawadu ya. Tawadu. Saya berikan ilustrasinya mudah. Orang kalau beriman kepada Allah dengan benar. Dan iman kepada hari akhir dengan benar. Dirinya akan rela berkorban dirinya akan berusaha apa yang dia mampu untuk bisa memuliakan tetangganya. Walaupun barangkali tetangganya tidak meresponnya atau tetangganya tidak mau memberikan hal yang sama kepada kita. Karena yang lebih menjadikan orientasinya dia melakukan baik kepada tetangga tidak lain adalah keimanannya dia kepada Allah dan keimanannya dia kepada hari hari akhir. Contoh misalkan, ketika orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia nggak akan sungkan-sungkan ngasih tetangganya dengan apa yang dia miliki. Misal ketika sore hari, ya enaknya kalau musim hujan itu goreng mendoan. Goreng mendoan. Ketika goreng mendoan, ingat sama tetangga. Kayaknya tetangganya juga kepengen maam mendoan. Lalu dia kasih satu piring mendoan kepada tetangganya ya satu piring mendoan lalu ternyata keesokan harinya ternyata kok piringnya cuma balik kosong jenengan kepribun teneng kosong ya jenengan niate awe mendoan sepiring go mancing apa kepengen pahala ah ini ada pada iman ada pada i, iman bagi sebagian orang, ada yang melakukan hal ini barangkali untuk mancing. Oh, kaya barangkali dipancing karo mendoan sepiring esok balinya roti roti bakar. Atau misalkan besok barangkali bisa balik ayam ayam bakar. Ada sebagian yang seperti itu mungkin, ya. Akan tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hal yang semacam itu tidak menjadikan orientasi. Karena yang menjadi orientasi tujuan intinya adalah bahwa mendoan sepiring walaupun baliknya kosong tetap akan diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita kepada Allah dan hari akhir itu bisa yang lebih diintikan atau lebih pada tujuan intinya adalah terlihat dari efek perilaku kehidupan orang yang beriman. Iman kepada Allah berarti dia meyakini bahwa Allah melihatnya. Makanya orang yang beriman kepada Allah dia berusaha untuk tidak sampai menjadi orang-orang yang menerjang larangannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada hari akhir dirinya juga berusaha. Jangan sampai perilakunya ini menjadi sebab dirinya kelak pada hari kiamat akan mendapatkan balasan yang akan mendorong dirinya ke dalam neraka neraka jahanam. Ya, keimanan kepada Allah dan hari hari akhir. Ya, kita beri contoh misalkan potret orang yang beriman. Orang yang beriman biasanya dia akan betul-betul memperhatikan syarat yang dilakukan ketika dia bekerja pada sebuah lembaga. Ketika jenengan sebagai seorang pekerja, apapun pekerjaannya di sebuah lembaga, ya biasanya ada syarat di situ. Salah satu syaratnya adalah harus datang pada waktu dan keluar pada waktu tertentu. Iya kan? Biasanya misalkan jam datang itu jam 7 pagi, pulangnya jam 2 misalkan. Ya. Maka bagi orang yang beriman, dirinya akan betul-betul memperhatikan absensi ini. Karena apa? Karena apa? Karena dirinya walaupun tidak dilihat sama atasan, dirinya akan yakin betul Allah SWT melihatnya. Dan Allah SWT akan mengganjar ketepatan waktu ketika dia be bekerja. Ya, ini contoh orang yang ber beriman. Contoh yang lain, ketika jenengan berkendara. Ketika jenengan berkendara. Ketika jenengan berkendara, saya tanya, siapa di antara para jamaah yang sampai saat ini ketika sedang berkendara nggak pernah nabrak lampu merah? Ada Pak Polisi loh. Siapa yo? Yang nggak pernah ketika lampu merah berhenti jenengan berhenti, nggak nabrak. Siapa yo? Nah, nabrak semuanya ya. Apalagi kalau posisinya sedang buru-buru, eh, tanggung. nembek kuning Ustaz. <laughs> Tabrak pe, ya. Ini terlihat dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Mengapa bisa dikatakan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Karena yang pertama peraturan tersebut dibuat adalah demi kemaslahatan kita bersama. Karena betapa banyak kita lihat kecelakaan terjadi disebabkan gara-gara nabrak lampu merah berarti kemaslahatan adanya peraturan lampu merah ya peraturan lalu lintas tadi adalah untuk kemaslahatan kita bersama berarti wajib kita taat taati dan itu bisa terlihat bagi orang-orang yang beriman walaupun barangkali di situ tidak ada pak polisi tetap dia akan berhenti dan dia jadikan sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ketika ada orang berhenti di lampu merah, dia dijadikan sebagai media untuk beribadah kepada Allah. Siapa? Jenengan berhenti di lampu merah kemudian kian gong ibadah. Ada nggak yang seperti itu? Hah? Atau jenengan suet temen? Pernah nggak jenengan niatkan untuk ibadah ketika berhenti dalam lampu merah? Hah? Belum pernah? Masya Allah, itu pahala yang lepas dari jenengan. Makanya tadi kita berikan tiga apa? Tiga kaidah bahwa ibadah yang dilakukan pada momen tertentu itu bisa menghasilkan pahala. Ya. Itu bisa menjadi sebuah ladang ibadah manakala kita niatkan dalam rangka mentaati peraturan pemerintah. Orang taat kepada pemerintah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan taatilah pemimpin memimpin kalian. Makanya tadi saya sebutkan bahwa peraturan lalu lintas ini adalah untuk kemaslahatan bersama. Ketika itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Berarti ketika kita mentaati peraturan Rambu lalu lintas tadi itu adalah ibadah. Makanya jenengan dua menit ketika menunggu di lampu merah itu adalah iba, ibadah. Itu adalah iba, ibadah. Ini yang per, pertama pasar iman dan juga pasar ji, jihad. Yang kedua adalah pasar Quran. Yang kedua adalah pasar pasar Quran. Ya. Sebagaimana kita ketahui <clears throat> bahwa di dalam kita membaca Al-Quran, maka di sana banyak sekali pundi-pundi pahala yang Allah SWT siapkan kepada kita semuanya. Keuntungan akhirat yang luar biasa yang Allah SWT janjikan kepada kita semuanya. Allah SWT menyebutkan dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah mengatakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah SWT, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengerjakan ibadah salat, menginfakkan rezeki yang Allah SWT karuniakan, maka pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Ini menunjukkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka itu sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi merugi. Namun perhatikan bahwa orang membaca Al-Quran itu ada aturannya. Makanya sebuah ibadah yang kita menitik beratkan pada masalah kualitas itu akan lebih sempurna pahalanya. Oleh sebab itu ketika kita membaca Al-Quran maka perhatikan ada aturannya yaitu bagaimana cara kita membaca Al-Quran sesuai dengan taj tajwidnya. Makanya pasar Al-Quran ini itu dimulai dari kita mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid, ya. Kemudian kita mempelajari makharijul huruf. Kemudian kita membacanya pada setiap waktu yang kita kita miliki. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena bacaan Al-Quran yang kalian baca kelak pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan khairukum man Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan mengajarkan Al-Quran. Berarti di dalam bacaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu sebagai pasar akhir akhirat. Bisa kita gunakan untuk meraih pundi-pundi pahala kelak pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, pasar sholat. Pasar sholat. Kita mengetahui yang namanya sholat merupakan sarana yang bisa menghubungkan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita bisa memohon kepada Allah kita berdiri di hadapan Allah. Kemudian kita berzikir, Kita memohon. Kita membaca Firman-Nya. Yang mana kalau kita perhatikan, ibadah salat adalah ibadah yang tumplek-blek di situ. Ada berbagai macam ibadah yang dijadikan satu dalam bingkai salat. Ada dalam bentuk merendahkan diri, ada dalam bentuk membaca Al-Quran, ada dalam bentuk berdoa, ada dalam bentuk berzikir, bermunajat dan seterusnya. Yang ini tidak dijumpai dalam ibadah ibadah biada yang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebagai penentu kesuksesan seorang hamba di akhirat itu dengan baik tidaknya ibadah sholat yang di, dikerjakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya hal pertama yang akan dihisap dari seorang hamba kelak pada hari kiamat dari amalannya adalah ibadah salat. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya salat ini merupakan tolak ukur kesuksesan seorang hamba. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan Ya, fa in salahat faqad aflaha wa anja; Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, apabila salatnya baik, karena ini yang akan dihisap pertama kali oleh Allah. Apabila salatnya baik, maka dia akan selamat dan beruntung. Namun sebaliknya, apabila salatnya buruk, maka sungguh kerugian dan kesengsaraan yang akan diraihnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Hadis dinyatakan sahih oleh Syalbani. Di dalam hadis ini setidaknya menjelaskan kepada kita bahwa ukuran kesuksesan seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah ketika seseorang bisa baik di dalam mengerjakan ibadah ibadah salat. Dan ketika berbicara masalah salat, maka berbicara tentang mulai persiapan mengerjakan ibadah salat yakni memenuhi rukun, kemudian kewajiban dan juga syarat syarat-syaratnya. Jadi jenengan ketika sholat dan ingin dijadikan sholat tersebut sebagai pasar akhirat, media yang kita gunakan untuk bertransaksi bersama Allah swt, perhatikan persiapan mengerjakan ibadah sholat. Kita harus mengetahui apa yang menjadi rukun, mana yang menjadi kewajiban, mana yang menjadikan syarat. Supaya apa? Supaya sholat yang kita kerjakan itu bukan hanya ngasal dalam tanda tanda kutip. Atau dalam istilahnya ya orang Banyumas itu diistilahkan dengan sholat rubuh-rubuh gedang. Ya, akhirnya rubuh, rubuh temenanan. Ya, karena sholatnya, sholatnya apa? Terkesan ngasal. Jenengan harus paham mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang wajib. Syarat sholat itu ada berapa? Ada berapa syarat sholat? Jangan pun pinten tahun sholat? Pun pinten tahun? Pun dangu Ya. Ya. Syarat sholat harus perhatikan. Kemudian rukun sholat juga harus diperhatikan. Kewajiban sholat juga harus diperhatikan. Karena ini yang bisa menjadikan sah tidaknya sholat salat kita. Ya, menjadikan sah tidaknya salat salat kita. Kemudian sebagaimana yang ada di makalah, ya ada pasar sedekah, ya kemudian ada pasar apa lagi? Di situ ada pasar kaget, kemudian ada pasar Ramadan, kemudian yang terakhir apa? Hmm, pasar kaget. Mungkin ada sedikit yang perlu dijelaskan. Pasar kaget adalah pasar kalau kita lihat kepada definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau pra, perayaan. Berarti kalau ini dibawa kepada pasar akhirat, itu pada ibadah-ibadah ya ibadah yang bisa dilakukan ketika kita berinteraksi bersama orang orang lain. Kita tahu ibadah itu ada ibadah mahdoh murni, ada ibadah yang sifatnya harus kita lakukan ketika berinteraksi bersama orang lain. Yang pahalanya nggak mungkin bisa kita raih kecuali harus bertemu dengan orang lain. Contohnya misalkan senyum. Jenengan nggak mungkin bisa dapat pahala senyum kecuali bersama orang lain. Jenengan kalau senyum-senyum sendiri, wah, ini bisa masuk ruang sakura banyak Banyumas. Watabasamuka ala wajhi akhika sodakah. Senyum yang kau sunggingkan kepada saudaramu adalah sedekah sedekah. Berarti pasar kaget, ketemu sama saudara kita, senyum. Ada pahat ada pahala atau menolong atau membantu atau sabar atau yang lainnya. Ini adalah pasar pasar kaget. Ya, kemudian di pasar Ramadan, sebentar lagi bulan Ramadan, ada banyak sekali di sana. Momen-momen yang bisa kita jadikan untuk bisa menabur benih paha, pahala, membaca Al-Qur'an, puasa Ramadannya, kemudian meraih malam Lailatul Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir yang tidak disebutkan di sana, saya tambahkan di situ ada pasar ma pasar malam. Ada pasar pasar malam. Karena nanti supaya nggak ada pertanyaan, ya pasar malamnya kapan? Karena sudah pasar akhirat, pasar dunia, pasar malamnya nggak disebutkan. Ya, untuk pasar malam itu lebih diidentikan dengan ibadah yang bisa kita lakukan pada malam hari. Yaitu di sana ada salat, salat qiyam. Di mana Allah swt menyebutkan sifat orang-orang atau kenikmatan yang diraih oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhirina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil asharihum yastaghfirun. Allah SWT menyebutkan ya orang-orang yang bertakwa sifatnya adalah orang-orang yang nanti ketika mereka mendapatkan sebuah keutamaan yaitu masuk ke dalam surga, mereka berada di taman-taman surga yang mengalir di bawahnya mata air. Ya, mereka menerima apa yang Allah swt sudah sudah janjikan kepada mereka. Apa sifatnya mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahjawun. Sifat mereka ketika di dunia adalah sangat sedikit mereka memejamkan mata. Artinya mereka memanfaatkan malam sebagai media untuk bertransaksi bersama Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat salat malam. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun. Ketika di waktu sahar, waktu pagi, mereka giat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setidaknya pasar akhirat yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Adapun untuk pasar dunia, insyaallah nanti bisa kita uh, ikuti pada sesi yang kedua. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Di negara kita Banyak dijual produk-produk Yahudi Yang keuntungannya untuk memerangi umat Islam <clears throat> Bagaimana hukumnya umat Islam yang membeli produk-produk Yahudi tersebut Syukuran Kita tahu Bahwa hukum asal Dalam jual beli adalah dibolehkan al asru fil mu'amala al ibahah Al-aslu fil muamalah al-ibaha. Pada asalnya hukum bertransaksi jual beli adalah di, dibolehkan. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ketika kita menjumpai di sekitar kita adanya produk orang-orang kafir yang ternyata dari produk tersebut hasilnya itu digunakan untuk memerangi umat Islam. Apakah kita boleh membeli produk-produk tersebut? Hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Kecuali kalau kita memang mengetahui secara pasti, secara pasti bahwa produk tersebut atau keuntungan tersebut memang betul-betul hasil keuntungannya utamanya adalah untuk memerangi memerangi kaum muslimin akan tetapi kalau hanya sekedar ya sekedar informasi, kita belum memiliki data yang akurat, maka hukum asalnya adalah di dibolehkan. Karena kalau kita perhatikan pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada belum pasar? Sudah ada belum pasar? Ya, sudah ada pasar. Yang pasar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dari orang ya Yahudi. Dan orang Yahudi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah keuntungannya bukan digunakan untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Digunakan untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kaum muslimin untuk melakukan transaksi bersama bersama mereka, ya bersama mereka. Jadi dalam masalah ini dibolehkan, ya dibolehkan, ya karena kalau seandainya sekarang kita ingin membatasi membatasi diri untuk tidak membeli produk orang-orang kafir kita akan kesulitan. Saya katakan, ya sering ini menjadi sebuah uh, pertanyaan dan seringkali dijadikan sebagai sebuah sebuah alibi bagi sebagian orang untuk memboikot produk orang-orang orang-orang kafir. Ya mari kita produk atau kita boikot produk orang-orang kafir. Ketika saya katakan, ketika kita ingin memboikot produk orang-orang kafir, apakah kita bisa hidup? Ya, kita mungkin bisa memboikot untuk tidak beli pada produk tertentu, minuman misalkan. Karena ini dikatakan ini produknya orang Yahudi. Betul. Eh, oke, okay, kita apa? Tidak membeli produk minuman. Akan tetapi kendaraan kita dari mana? Orang kafir. Perkakas rumah kita dari mana? Orang kafir. Kulkas kita dari mana? Orang kafir. Kita bisa enggak konsisten ya untuk mengatakan kita pokoknya nggak mau produk orang kafir kita sulit ya kita kita sulit ini bukan berarti kita melegalkan akan tetapi apa ya kita uh, mengacu kepada hukum asal mengacu kepada hukum hukum asal Allah alam ya. Maaf Ustaz, mohon pencerahannya dalam terjemahan Surat At-Taubah ayat 111 di atas makalah itu diartikan Allah membeli. Sedangkan dalam hadis Tirmidzi disebutkan bahwa Allah ingatlah sesungguhnya barang barang dagangan Allah itu mahal dan ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah adalah surga. Apakah bukan berarti di sini Allah adalah penjual? Mohon penjelasannya. Ya. Dari ayat dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi sebenarnya tidak ada kontradiksi, tidak ada kontradiksi. Kalau di dalam ayat tadi Allah Swt yang menjadi pembelinya selaku pembeli. Kemudian alat tukar yang digunakan untuk membeli adalah surga. Adalah sur surga. Di dalam hadis Imam Tirmidhi Allah Swt yang menjual. Allah Swt yang menjual. Berarti di sini Allah ada kalanya sebagai pembeli, ada kalanya sebagai pe penjual. Ya, penjual di sini Artinya adalah Allah SWT menyiapkan surga ini sebagai alat gantinya. Sebagai alat ganti atau sebagai tukar, alat tukarnya. Bagi orang-orang yang mau membeli produknya Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip, yaitu apa? Amal soleh yang dilakukan oleh seorang seorang hamba. Jadi di sini tidak ada kontradiksi antara ayat dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ini apa nih? Oh iya. Ini ada pertanyaan hukum KB berdosa atau tidak? Ini pasar kok masalah tanya KB. <laughs> oh ya mungkin ke pasar sambil beli alat KB gitu ya. Ya. <clears throat> Untuk masalah hukum KB, para ulama menjelaskan KB itu diklasifikasikan menjadi dua hukumnya. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya diperbolehkan. Untuk yang haram adalah ketika ada orang yang mengikuti program KB secara total. Artinya ikut program KB dengan cara diputus. Yang nantinya tidak diharapkan lagi untuk bisa mendapatkan anak. Maka hukum yang ini banyak eh, para ulama mengatakan sepakat hukumnya adalah ha, haram. Mengapa demikian? Karena ini sudah di luar daripada tujuan inti seorang melakukan pernikahan atau eh, apa? menikah. Karena tujuan inti dari menikah adalah supaya mendapatkan ke keturunan. Makanya Allah SWT melarang kepada kita dalam salah satu firman-Nya ya, la taqtulu awladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak anak-anak kalian. Salah satu dalam bentuk membunuh adalah ketika kita ya ketika kita mengikuti program KB ini. Karena di sana Allah SWT melanjutkan dalam firman-Nya bahwasanya ada orang-orang yang membunuh membunuh anak itu karena takut miskin. Makanya Allah la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada kepada mereka. Jadi biasanya tujuan inti orang yang ikut program KB itu karena khawatir nggak bisa kasih makan, ya nggak bisa kasih kasih makan, ya harus ditumbuhkan keimanan di sini bahwa rezeki Allah swt sudah menjamin rezeki kita dan juga rezeki anak anak-anak kita. Bahkan rezeki tersebut sudah didapatkan oleh anak kita sebelum apa? Sebelum dilahirkan. Sebelum di, dilahirkan. Ada yang seorang anak begitu dilahirkan langsung dapat rezeki 10 juta. Begitu lahiran ada orang yang jengkuk ngasih uang 10 juta. Rezekinya siapa ya? Rezeki anak jenengan. Ya rezeki anak jenengan. Walaupun yang dapat bapaknya sama ibu ibunya. Jadi ini yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu ketika ada orang ikut program KB, tujuannya adalah untuk mengatur jarak lahir. Untuk mengatur jarak lahir. Maka para ulama membolehkan. Para ulama membolehkan. Ya, berdasarkan dalil hadisnya Jabir yang mengatakan kunna na'zilu kunna na'zilu wal Qur'anu unzil. Ya, kami dahulu itu biasa melakukan azal. Sedangkan pada saat itu Al-Qur'an itu masih turun. Azal itu adalah ya maaf, orang yang ketika melakukan hubungan badan bersama istrinya kemudian tidak dikeluarkan di dalam rahim istrinya. Itu namanya azal. Ini para ulama menyebutkan itu dibolehkan ya dalam rangka untuk mengatur jarak kelah kelahiran. Jadi untuk hukum KB itu dirinci seperti seperti tadi. Ada pertanyaan? Iya. Bismillah, berkaitan dengan pasar kaget, terdapat contoh senyum termasuk ibadah. Yang saya tanyakan bagaimana jika kita senyum ketika bertemu dengan orang dan senyum kita tidak dibalas orang tersebut. Memalingkan wajahnya. Apakah kita tetap mendapatkan pahala? Tetap. Kita tetap mendapatkan paha, pahala. Ya, walaupun orang tersebut tidak membalas senyum senyum kita, ya. Ini sama seperti ketika jenengan mengucapkan salam kepada saudara jenengan ketika bertemu. Sekalipun yang apa orang yang kita salami itu tidak membalas, tetap kita mendapatkan paha, pahala. Inilah yang saya sebutkan tadi bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia tetap akan melakukan ibadah walaupun tidak direspon oleh orang oleh orang lain, ya. Jadi tetap ketika kita senyum kepada orang, kemudian tidak dibalas senyuman kita, tetap kita akan mendapatkan paha pahala. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana hukumnya jual beli buah yang masih terdapat di pohonnya? Karena banyak sekali di desa-desa yang melakukan hal tersebut. Sistem jual beli yang semacam ini itu tidak diperbolehkan. Sistem jual beli semacam ini tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Karena yang pertama mengandung unsur spekulasi, horor yang mengandung unsur spekulasi. Dan biasanya ketika mengandung unsur spekulasi itu akan berimbas kepada nanti ujung dari akhir transaksi yang dilakukan. Yang biasanya bisa mengakibatkan terjadinya apa? Terjadinya apa? Percocokan, pertikaian, permusuhan. Dan di dalam ajaran agama Islam yang namanya syariat jual beli itu diatur sedemikian rupa yang mengandung keadilan, mengandung keadilan. Makanya dalam apa jual beli itu harus barangnya jelas, objek yang dijual itu harus jelas, kemudian ada akad antara penjual dan pembeli dan ada saling ridho, ada saling ridho. Ini tiga unsur utama sebetulnya yang ada dalam jual beli dalam ajaran agama agama Islam. Ada penjual dan pembeli, ada unsur saling ridho, kemudian yang ketiga objek yang dijadikan sebagai transaksi itu jelas. Ketika ada orang menjual buah-buahan yang masih ada dalam tangkainya itu belum je, belum jelas. Ya makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya janganlah kalian menjual buah-buahan yang masih ada dalam tangkainya sampai masak. Sampai masak. Berarti di sini dibolehkan kita menjual kalau memang betul-betul sudah mah masak. Contoh misalkan yang pertama yang terlarang, yang kedua dibolehkan. Ketika jenengan punya pohon duku, sekarang musim duku ya. Ketika jenengan punya pohon duku, lima pohon misalkan. Ketika di awal ternyata bunganya luar biasa. Wah ini kalau dilihat diprediksi luar biasa keuntungannya nanti. Karena dari bunganya pentilnya itu banyak sekali. Maka jenengan panggil juragan duku. Saya jual duku ini. Jenengan lihat ini ada lima pohon dari pentilnya itu luar biasa. Banyak sekali. Dengan harga sekian. Untuk yang semacam ini hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian kapan diperbolehkan? tunggu sampai dukunya matang. Ketika sudah matang, silahkan panggil juragan duku. Ini saya punya lima pohon duku, sudah matang, bisa dicicipi, silahkan bisa ditaksir berapa harganya. Itu yang di, dibolehkan. Untuk yang pertama, biasanya bisa mengakibatkan yang pertama keuntungan bagi penjual atau keuntungan bagi pembeli atau kerugian bagi pembeli atau kerugian bagi penjual. Yang pertama, ketika pohon tersebut ternyata tidak sesuai dengan prediksi, maka yang rugi adalah siapa? Pembeli. Dan ini bisa menjadikan apa? Berujung pada pertikaian. Ini kena duit, duitku. Ya. Atau misalkan kerugian bagi penjual. Ternyata dari prediksi yang diperkirakan ternyata hasilnya lebih banyak daripada yang diperkirakan. Berarti yang rugi siapa? Pem, e, penjualnya, ya, pemiliknya. Makanya tidak di, diperbolehkan. Kemudian ini ada pertanyaan jual beli emas dengan cara tukar tukar tambah. Ya, jual beli emas dengan cara tukar tukar tambah. Ya, untuk jual beli emas dengan cara tukar tambah karena emas ini termasuk komoditas riba ya yang harus disyaratkan apa? Sama apanya? Sama apanya? Ukurannya dan harus dilakukan pada transaksinya artinya ada tekobut ya. Maka dalam masalah ini ketika ingin tukar tukar emas, tukar tambah emas, maka dijual dulu solusinya. Jual dulu lalu ambil uangnya lalu baru setelah itu apa? belikan emas yang diingin diinginkan. Itu yang diperboleh diperbolehkan. Ya, itu yang diperbolehkan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. <clears throat> Assalamualaikum Ustaz. Manakala kita akan berangkat ngaji, kemudian ada orang yang bertanya, mau kemana? Lalu kita jawab, mau bisnis. Maksudnya bisnis dengan Allah. Apakah boleh kita menjawab demikian? Boleh nggak? Jenengan ya bersama keluarga dari rumah ditanya sama tetangga mau kemana pak? Mau bisnis. Maksudnya mau apa? Mau ngaji. Boleh nggak kita mengatakan seperti itu? Boleh nggak? Tadi kan sudah bahas pasar akhirat. Boleh nggak? Secara hukum boleh aja. Secara hukum boleh boleh aja karena bisnis di sini bisa dimaksud mungkin tetangga Oh iya, itu kan penjual kerupuk. Ya, pantas saja mau bisnis, mungkin mau jualan kerupuk kayak gitu kan. Ya, atau ya sesuai dengan apa yang dipahami sama orang yang bertanya, dibolehkan. Ahem. <clears throat> Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. <clears throat> Saya mau bertanya, orang yang hanya menjalankan kewajiban yang Allah SWT. Allah orang yang hanya menjalankan kewajiban yang Allah SWT. apa disebut orang yang mukmin? Apakah disebut orang yang mukmin? Seperti itu ya. Maksudnya seperti itu ini. Orang yang hanya menjalankan kewajiban Allah Subhanahu apakah itu yang disebut sebagai orang yang mukmin? Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi saya katakan adalah orang yang begitu antusias menjalankan perintah dan juga menjalankan menjalankan perintah dan juga menjauhi lara, larangan. Karena kalau kalau kalau kita perhatikan ya namanya syariat itu mengerucut pada dua perkara ini. Syariat itu mengerucut pada dua perkara ini, perintah dan juga lara, larangan. Dan orang-orang yang beriman adalah orang yang mau menjalankan perintah dan menjauhi lara, larangan. Makanya tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali memanggil orang-orang yang beriman untuk sebuah perin untuk sebuah perintah atau sebuah lara, larangan karena mereka yang mau menjalan menjalankan. Kemudian bagaimana kiat salat yang salat yang bisa khusu? Bagaimana kiat salat yang bisa bisa khusu? Salat yang bisa khusu adalah salat yang kita kerjakan yang pertama adalah mengetahui tata cara sholat yang benar. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya katakan, harus mengetahui mana syarat, mana rukun, mana kewajiban. Karena dengan kita mengetahui mana syarat, mana rukun, mana kewajiban, setidaknya akan mendorong kita untuk betul-betul menyempurnakan itu semuanya. Karena sekarang kalau kita perhatikan ada orang yang sholat nggak tahu mana kewajiban, mana mana rukun ya yang mana kalau orang mengerjakan sholat tidak terpenuhi rukunnya sholatnya tidak sah sholatnya tidak tidak sah ya makanya ketika kita bisa mengetahui mana syarat mana rukun mana kewajiban setidaknya akan menjadikan kita khusyuk kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita berusaha bisa memahami apa yang kita baca apa yang kita baca mulai dari doa istiftah Kemudian dari surat Al-Fatihah, suratan yang kita baca, doa ketika ruku, doa itidal ketika kita sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat dan seterusnya. Kita selama ini mengerjakan sholat terkadang refleks. Bacaan yang kita baca yaitu begitu kita takbiratul ikhram Allahu Akbar, kalau enggak Allahumma bait baini, Allahu Akbar kabi kabiro. Setelah baca surat Al-Fatihah, kulhu karo anas. Refleks. Sehingga sholat yang semacam ini sulit untuk bisa bisa khusu. Kita bisa khusu ketika kita betul-betul menghayati bacaan bacaan yang kita baca. Itu yang akan melahirkan ya khusu di dalam di dalam sholat. Ya persiapan mulai dari persiapan ketika sholat itu juga ada aturannya dan seterusnya. Ya. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> ya ya ya.